ala alihi wa sobihi wa mamalah amma Pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dengan tema syarat-syarat masuk surga. Pendengar, dalam kehidupan akhirat yang kita yakini adanya, kita pasti menginginkan memperoleh kehidupan yang baik ya dengan masuk ke dalam surga. Tentu hal ini tidaklah mudah dicapai, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang banyak berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal abroro lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar dalam berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Quran Surat Al-Infitor ayat 13-14 Pendengar, oleh karena itu, kita selalu berdoa agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan, Nabi Ibrahim as juga pernah berdoa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 dapat kita simpulkan persyaratan yang harus kita penuhi untuk masuk surga. Di antaranya, yang pertama, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh merupakan sesuatu yang harus melekat dalam kepribadian kita. Iman harus kita buktikan dengan amal soleh, dan amal soleh pun harus didasari pada iman. Karena itu, antara iman dengan amal soleh sering diumpamakan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Gambar uang harus ada pada dua sisinya. Uang tidak akan bisa dijadikan sebagai alat pembayaran apabila gambarnya hanya sebelah. Oleh karena itu, tidak setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah diakui keimanannya. Sebagaimana firman Allah Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada orang yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 Pendengar, manakala seseorang telah beriman dan beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala baginya untuk bisa masuk ke dalam surga. Waladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82. mendengar yang kedua, secara harfiah. Yang kedua, maaf, takwa. Secara harfiah, takwa artinya memelihara diri. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang memelihara dirinya dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, para ulama memberikan takrif atau pengertian takwa yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, baik dalam keadaan sunyi maupun ramai. Ini berarti bertakwa itu bukan hanya melaksanakan perintah Allah tanpa meninggalkan larangannya, juga bukan hanya meninggalkan larangannya tanpa melaksanakan perintahnya, serta harus kita tunjukkan dimanapun kita berada dan dalam keadaan bagaimanapun situasi serta kondisinya. Apabila seseorang sudah bertakwa dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga untuk tempat tinggal mereka sebagaimana firman-Nya "Wasariyau ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Mendengar rahimakumullah, yang ketiga, berjuang dan berkorban. Islam merupakan agama yang tidak hanya harus dilaksanakan secara pribadi, tapi juga bersama-sama, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, Islam harus disebarluaskan dan diperjuangkan penegakannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara hingga dunia internasional. Bila itu yang harus dilakukan, maka diperlukan kemauan untuk berjuang pada setiap muslim dan tiada perjuangan melainkan harus dengan pengorbanan, baik dengan harta maupun jiwa. Oleh karena itu, berjuang dan berkorban di jalan Allah menjadi persyaratan bagi seorang untuk bisa masuk ke dalam surga. Jangan harap bisa masuk ke dalam surga kalau seseorang tidak mau berjuang dan berkorban dengan segala apa yang dimilikinya. Adanya semangat berjuang dan berkorban dengan segala yang mereka miliki untuk meraih surga yang dijanjikan oleh Allah sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim." tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu masakina thayyibatan fi jannatin adnin dzalikal fawzul adzim Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu? Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika mengetahuinya. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Quran Surat As-Sof ayat 10-12 Yang keempat, Taubat Surga merupakan tempat yang suci dan hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang suci. Karena itu, bila seseorang ingin masuk ke dalam surga, janganlah ia mati dalam keadaan bergelimang dengan dosa. Untuk itu, setiap manusia harus bertaubat sebelum mencapai kematian. Taubat adalah kembali kepada Allah, sedangkan orang yang berdosa adalah orang yang menjauhi Allah dengan segala ketentuannya. Oleh karena itu, kita tidak tahu kapan kematian akan datang kepada kita, dan kita menyadari bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Maka, taubat harus kita lakukan sesegera mungkin. Jangan ditunda besok pekan depan, bulan depan, tahun depan, apalagi kalau ditunda hingga bila usia kita sampai tua. Hal ini karena belum tentu kita bisa hidup sampai tua. Pendengar, keinginan kita untuk bertaubat harus diwujudkan dengan taubat yang sebenar-benarnya, yakni dengan memahami dan menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan. Menyesali kesalahan itu bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan itu, menyatakan permintaan maaf, dan membuktikan kehidupan yang lebih baik. Bila hal ini sudah dilaksanakan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tiket kepada kita bisa masuk ke dalam surga. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni muninya Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Pendengar, menjadi jelas bagi kita bahwa seseorang akan masuk surga atau masuk neraka sangat tergantung pada usahanya dalam kehidupan di dunia ini. Semua orang punya peluang yang sama untuk bisa masuk surga bila persyaratan telah dipenuhi dengan baik. Tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak memasukkan seseorang ke dalam surga. Ibadah puasa yang kita laksanakan pada hakikatnya merupakan sarana bagi kita untuk dapat mencelup dan memperbaiki diri sehingga di akhir Ramadan misalnya kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan lebih baik. Pribadi yang unggul dan lebih baik yang dimaksud tiada lain ada kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, memiliki moralitas atau akhlak yang baik dan menjadi pribadi-pribadi yang kembali kepada fitrahnya. Seorang muslim yang berhasil dalam berpuasa akan memiliki ketakwaan yang sebenar-benarnya yang tidak hanya berdampak pada kehidupan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya, yakni ia memiliki kesolehan sosial. Kembalinya orang-orang yang berpuasa kepada ketakwaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dicirikan dengan keyakinan dan ketaatan dalam menerima semua ketentuan Allah. Maksudnya, orang-orang yang kembali kepada ketakwaan yang paripurna kepada Allah sadar betul akan perjanjian antara dirinya dan Allah yang menciptakannya, yaitu untuk beribadah kepadanya. Wadhkuru nikmatallahi alaikum wa misaqul ladzi wasaqakum bih id qultum sami'na wa ata'na wa taqullah innallaha alimum bidzati sudur dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taat dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah mengetahui isi hatimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 7 Maka sikap orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa akan mendengar dan taat dengan apa yang telah ditetapkan. Mereka yakin bahwa apa yang telah Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi manusia. Semoga Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang dapat meraih predikat bertakwa pada bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.